قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى كن على جادة السلف الصالح kun adalah engkau yang berdirilah ala jadatis salaf di atas jalannya para pendahulu as yang saleh jadah itu jalan yang lurus namanya jaga maksudnya gimana berdirilah berjalan ya di atas jalan yang lurus jalan yang terang yaitu jalannya salafus saleh siapa yang dimaksud salafus saleh yang dimaksud dengan salaf adalah ulama-ulama dari kalangan sahabat tabi'in tabi'in tabi'in dan ulama-ulama yang mengikuti mereka. Itu namanya as Kenapa harus mengikuti mereka? Karena mereka adalah generasi terbaik yang disaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Khairun nasi qarni." Sebaik-baiknya manusia adalah qarni ya generasi itu manusia di generasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang Islam di generasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tummaladzina yalunahu. Kemudian generasi setelah sahabat, generasi yang datang setelah sahabat. Siapa? At-tabi'un. Tummaladzina yalunahum. Kemudian generasi yang datang setelah at-tabi'in. Siapa mereka? Tabi'ut tabi'in. Tiga generasi awal inilah generasi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai generasi yang terbaik, generasi yang terbaik. Maka dalam memahami syariat, dalam memahami orang hadis dan mengamalkannya supaya mengikuti mereka. Cara kita memahami Al-Quran, Al-Hadis supaya mengikuti mereka. Cara kita memahami syariat supaya mengikuti mereka. Kenapa harus ikut mereka? Karena mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan Islam. Dan karena mereka adalah orang-orang yang paling ngerti dengan apa yang dimaksud di dalam Al-Quran dan apa yang dimaksud dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika suatu ayat itu turun atau ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau melakukan sesuatu yang paling paham, paling mengerti kondisi waktu itu seperti apa, konteksnya seperti apa, ada sebab apa? Yang paling paham itu siapa? Para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah para sahabat, yang paling mengerti lagi siapa? Para tabiin, karena mereka yang belajar langsung kepada sahabat-sahabat Nabi. Maka cara kita memahami Al-Quran dan Hadis, cara kita berakidah, cara kita beribadah, supaya merujuk kepada mereka. Masalah bagi banyak orang Islam bukan pada apa yang mereka jadikan dalil. Yang mereka jadikan dalil untuk akidah ibadah mereka benar. Itu dalilnya apa? Al-Qur'an dan Al-Hadis. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW pas. Dalilnya dijamin benar. Taraktu fikum amraini lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku telah meninggalkan di kalangan kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selagi kalian berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya sudah pas, Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kemudian kenapa kok masih timbul pemahaman-pemahaman yang keliru baik itu dalam masalah akidah atau masalah yang lain itu syariat secara umum kesalahan bukan pada dalilnya tapi kesalahan terdapat pada apa cara memahami dalilnya cara memahami dalilnya tidak merujuk pemahaman para sahabat tidak merujuk pemahaman para tabi'in tidak merujuk pemahaman tabi'in tabi'in. Ini sumber kesalahannya di situ. Maka terkadang ada yang merasa aneh. Kok saya dibilang salah? Kok bahkan kok yang lebih ekstrim kok saya dibilang sesat? Padahal yang saya kaji adalah Quran hadis. Jadi masalahnya bukan apa yang kamu kaji. Masalahnya bukan apa yang kamu jadikan sebagai dalil. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah pada bagaimana caramu memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Kalaupun yang dikaji sudah pas Quran hadis, tapi kalau cara memahaminya tidak merujuk pada pemahaman salafus soleh, tidak merujuk pada pemahaman para sahabat, para tabi'in, tabi'i tabi'i dan ulama-ulama yang mengikut kepada mereka, maka akan sangat mungkin pemahamanmu keliru, pemahamanmu salah. Jadi yang salah bukan dalilnya, yang salah apanya? Pemahamannya terhadap dalil. Penyebab salahnya apa? Tidak mau merujuk pada pemahaman salafus saleh. Kun jadilah engkau salafiyan pengikut salaf alal jadati di atas jalan yang benar. Jadilah engkau pengikut salaf. Pengikut salaf artinya bukan sekedar menamakan diri sebagai salafi bukan. Pengikut salaf artinya bukan sekedar apa? saya pakai embel-embel salafi di belakang nama saya. Atau kalau ditanya, kamu manhajmu apa? Manhajku salafi misalnya. Tidak sekedar itu. Yang dimaksud pengikut salaf adalah orang-orang yang memahami Al-Quran dan Al-Hadis, mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis sebagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah, sebagaimana para ulama-ulama tabi'in dan tabi'in tadi nah, Sehingga bisa jadi orang itu menamakan dirinya salafi tapi dia bukan salafi. Hanya namanya saja. Jadi salafi itu bukan sekedar nama apalagi nama sebuah kelompok atau organisasi bukan. Salafi itu sebuah manhaj. Manhaj yang seperti apa? Adalah manhaj yang mengikut para manhaj para sahabat para tabi'in dan tabi'in tabi'in. Maksudnya adalah tariqis salaf. Al-jadah yang dimaksud adalah jalan yang benar yang dimaksud adalah tariqis salaf. Jalannya salaf. Siapa salaf? Para pendahulu. As-salihi yang salih. Minas sahabati dari para sahabat radhiyallahu anhum. Jalan yang benar yang aku maksud adalah jalannya para pendahulu yang saleh yaitu para sahabat Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Taman maka orang ba'dahum setelah mereka dan ulama-ulama setelah mereka. Yang mana? Apakah semua ulama setelah mereka juga disebut dengan salafus saleh? Tidak. Itu khusus mimman dari orang-orang -orang yang mengikuti asharahum pada jejak mereka fi jami'i abwadiddin di dalam seluruh bab seluruh masalah agama itu ulama-ulama yang mengikuti para sahabat dalam semua masalah agama dalam semua yang berhubungan dengan syariat minat tauhid dari tauhid wal ibadah dan ibadah wa nahwiha baik itu masalah tauhid masalah ibadah masalah muamalah masalah akhlak masalah dakwah semua mengikut pada manhajnya para sahabat dan ulama-ulama yang mengikuti mereka mutamayyizan dengan memiliki ciri khas biltizami atari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti atau menetapi asar apa asar sunnah sunnah hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjadikan mengikuti hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti riwayat-riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ciri khasnya. Jadi ciri khasnya apa? Ciri khasnya bukan sekedar pakaiannya pakai gamis, jenggotnya panjang, celananya singkrang. Tidak hanya itu. Ciri khasnya adalah mengikuti semua hadis-hadis atau sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah berpakaian, dalam penampilan, dalam aqidahnya, dalam praktek ibadahnya. Wa fis sunan dan menerapkan sunnah-sunnah ala nafsika atas dirimu dan menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada dirimu wa dan meninggalkan perdebatan wal dan sama perdebatan kemudian tinggalkan perdebatan jangan suka berdebat kenapa karena senang debat itu akan mengunci menutup pintu kebenaran orang yang senang debat itu akan menutup pintu kebenaran dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena orang yang senang debat, tujuan bicaranya, tujuan ngomongnya, tujuan hujahnya adalah untuk membela diri semata. Tujuannya hanya untuk menang, tujuannya hanya untuk mengalahkan. Sehingga walaupun dia sudah tahu jelas yang benar adalah yang diucapkan oleh lawan debatnya yang benar yang diucapkan oleh saudaranya kebiasaan orang yang senang debat bagaimana walaupun sudah jelas yang benar itu temannya yang benar itu lawan debatnya dia akan tetap berusaha untuk menyanggah tetap berusaha untuk mengingkari tetap berusaha untuk membalik dan seterusnya. Itu masalah orang-orang yang senang debat seperti itu. Coba lihat teman-teman, saudara-saudara yang senang debat entah itu di medsos atau di mana saja. Apakah mereka itu setelah ditunjukkan mana yang benar atau sudah paham mana yang benar akhirnya bisa sering benar. Bahkan sampai ketika hujannya sudah habis pun bukan menerima hujahnya yang ilmiah sudah habis ganti hujahnya preman yang dipakai apa itu mengumpat memaki apalagi mengungkit-ungkit kejelekan kenapa begitu karena memang tujuan orang debat itu adalah untuk mencari kemenangan bukan untuk mencari kebenaran berbeda dengan orang yang berdiskusi Orang yang berdiskusi, tujuan daripada diskusi itu apa? Mencari yang paling benar, mencari yang paling baik. Kalau semangatnya adalah diskusi, nah itu baik. Kenapa? Karena itu nanti siapapun yang benar dia akan diterima. Wa jidali wal mirad. Tinggalkan debat wal khawdu fi ilmil kalam dan Khaw masuk ke dalam ilmu kalam dan tinggalkan hindari masuk atau mempelajari ilmu kalam nggak usah ilmu kalam itu apa tuh ilmu filsafat tinggalkan ilmu itu ilmu itu gak manfaat justru banyak mudaratnya dan akan menghabiskan banyak Wama dan apa-apa jadi bu yang menarik dan menyebabkan al-atama pada beberapa dosa dan tinggalkan semua hal yang mengakibatkan dosa apa saja walaupun sepertinya itu perkara mubah tapi kalau kita tahu itu nanti akan apa lama-lama menggiring kita pada dosa dari misal apa lahan nah, lahan-lahan yang sepertinya mubah misalnya main game misalnya sepertinya mubah ya kan sepertinya itu mubah cuma pencet-pencet gimana supaya apa biasanya game apa bola bola atau apa saja ya biasanya cuma pencet supaya sampai ke goal sana tuh gimana orang sepintas melihatnya kan haramnya di mana ya kan masalahnya di mana itu kan ubah kita kan ya dia sama dia orang main bola kan sama tapi ternyata itu walaupun mubah ketika kita masuk ke situ ternyata akan menarik banyak dosa biasanya kelihatan di mana ternyata orang yang main game itu rata-rata dia tidak akan berhenti pada main sebentar. Tidak akan berhenti, tidak akan cukup kalau main game itu cuma sebentar. Tidak ya, cukup. Dia akan menghabiskan waktunya berjam-jam. Bahkan kalau yang sudah kecanduan itu sampai berhari-hari main game nggak berhenti. Akhirnya gimana? Ibadahnya nggak bisa tenang. Pergi sholat itu terpaksa dengar azan itu istijab itu astagfirullah kau sudah hadirkan nanti sholat nggak bisa tenang kenapa pengen cepat dalik main kim lagi itu masih mending ada lagi yang sampai saking beratnya untuk meninggalkan kimnya, dengar adan pun dia nggak berhenti sholat dengan adan pun ya tetap asik dengan kimnya. nanti aja sholatnya sendiri dan setelah nanti aja sholat sendiri nanti aja sholatnya di rombel jadi di depannya sepertinya mubah, tapi ternyata menarik banyak dosa. Tinggalkan yang seperti itu. Wa yasuddu dan mencegah anis syar'i dari syariat. Nah, juga tinggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita dari syariat. Termasuk tadi banyak lahan, apalagi orang yang sedang dalam mencari ilmu. Kalau dia banyak lahan, jelas akan terganggu. Kalau dia banyak lahan, jelas lahan itu akan menghalang-halangi dia dari ilmu. Bagaimana dia mau murojaah misalnya? Kalau dia sering sibuk dengan gadgetnya, kalau dia sering sibuk dengan main dan seterusnya. Bisa dia merujak Sulit. Kalaupun misalnya bisa merujak nanti sekedarnya sekedar apa yang dituntut oleh gurunya. Nah, padahal dia masih punya potensi yang lebih dari itu. Qala berkata siapa al rahimahullahu taala wa dan sahih Anid dari ad Siapa ad itu? Pemilik kitab As-Sunan, Sunan Ad-Daraqutni. Annahu sesungguhnya dia qala berkata, dia masyaikun tidak ada sesuatu abghadu yang lebih dibenci ilayya bagiku min ilmil kalam daripada ilmu kalam Az-Zahabi mengatakan ada kabar yang sahih, athar yang sahih dari ad nih, bahwa ad nih mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih aku benci daripada ilmu kalam. Qultu berkata aku Ad-Dhahabi lam yadkhul tidak pernah masuk siapa ar-rajulu laki-laki itu siapa maksudnya ad-darqutni abadan sama sekali fi ilmil kalam di dalam ilmu kalam wala dan tidak al-jadala pada ilmu jadal ilmu debat wala khada dan tidak pernah masuk dia fidzalika di dalam demikian itu maka Nabi mengatakan memang ad-darqutni sama sekali tidak pernah masuk ke dalam ilmu kalam nggak pernah yang nggak pernah benar, mempelajari ilmu kalam sama sekali kenapa karena dia tahu mudaratnya orang yang belajar ilmu kalam kalau dia belajarnya setengah-setengah maka kemungkinan besar dia tersesat akidahnya akan salah kalau dia belajarnya sampai akhir sampai selesai sampai mentok setelah mentok pelajarannya itu dia akan bisa menyimpulkan bahwa ilmu kalam yang dia pelajari nggak ada manfaatnya makanya dikatakan bahwa tidak ngerti ilmu kalam itu adalah ilmu termasuk dari ilmu adalah nggak ngerti ilmu kalam Bal bahkan karena ada siapa ada putri itu salafi yang seorang salafi pengikut salaf. Sebaliknya ada Rokutni adalah seorang salafi. Hiliyah yang ketiga adalah mulazamatu khasyatillah. Terlalu takut kepada Allah. Sifat khasyah supaya selalu ada dalam dirimu. Baik. Maksudnya apa? At-tahalli menghiasi diri. Bi imaratul zahiri. Dengan membangun al-zahir yang tampak. Yang tampak itu apa? Ucapan kita, perbuatan kita. Wal ini dan yang tidak tampak. Apa itu? Isi hati kita. Bi khasyatillahi ta'ala dengan takut kepada Allah Ta'ala yang maha luhur hiasi diri dengan cara apa? yang lahir dari kita yang tampak dari ucapan yang tampak dari perbuatan kita itu adalah wujud ketakutan kita kepada Allah begitu juga di dalam hati kita hati kita itu juga penuh dengan rasa takut kepada Allah. Khosyah itu nggak sembarang takut ya. Hanya innama yakhsyallah min ibadihi ulama. Yang bisa khosyah memiliki khosyah memiliki rasa takut kepada Allah itu hanya orang-orang yang berilmu. Ilmu juga bahwa khosyah itu tidak sembarang takut. Khosyah itu adalah takut yang didasari dengan ilmu. Takut karena tahu apa malborot dari yang dia takuti. Sehingga takutnya orang yang nggak ngerti tidak bisa dikatakan khasyah. Kadang-kadang orang yang nggak ngerti takut dari sesuatu yang semestinya itu manfaat bagi dia. Seharusnya itu baik bagi dia, dia malah takut. Sebaliknya, sesuatu yang seharusnya dia takut karena itu mudarat, dia malah nggak takut dia berani muhafizan dengan menjaga ala syairil Islam atas syiar-syiar Islam dengan menjaga syiar-syiar Islam menjaga sholat jamaah menghidupkan sholat jamaah menghidupkan adzan menghidupkan iqamah itu juga membiasakan penampilan-penampilan yang islami membiasakan ucapan-ucapan yang islami itu sebagai apa syiar syiar Islam wa izharis sunnah dan menampakkan sunnah dan menampakkan sunnah memunculkan sunnah dalam hal apa semua hal cara saya sholat menunjukkan apa sunnah Rasulullah SAW. cara saya sholat seperti sunnah Rasul Cara saya berpakaian seperti sunnah Rasul. Penampilan saya seperti sunnah Rasul. Saya cara mak cara makan saya seperti sunnah Rasul. Tapakan sunnah. Cara saya minum ikut sunnah Rasul. Cara saya bicara ikut sunnah Rasul. Wanashriha dan menyebarkan sunnah bila amali dengan mengamalkan biha pada sunnah. Kemudian menyebarkan sunnah dengan cara satu mengamalkannya. Mengamalkan sunnah itu adalah dakwah. Mengamalkan sunnah itu adalah bagian daripada dakwah. Wadda'wati dan mengajak berdakwah ilaiha kepada sunnah. Nah, dan mengajak berdakwah untuk menetapi sunnah. Jadi sebarkan sunnah dengan cara mengamalkannya dan mendakwahkannya. Untuk berdakwah Kadang tidak semua orang punya kemampuan dakwah Apalagi dakwah dengan lisan Dakwah dengan ceramah Tidak semua orang bisa Kalau kita tidak bisa dakwah dengan cara itu Ada dakwah yang lebih efektif Ada dakwah yang lebih mudah diterima Apa itu? Lisanul hal Bahasa praktek bahasa perbuatan. Kita yang sudah banyak mengkaji sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita praktekkan itu. Kita praktekkan dalam akhlak kita, dalam ibadah kita, dalam pergaulan kita. Praktekkan. Orang yang melihat kebaikan kita, dia akan simpati, dia akan senang. Setelah itu dia akan cari tamu. Dia ngajinya di mana sih? Dia belajarnya di mana sih? Apa sih yang dia kaji? Kok orangnya baik-baik? Itu adalah dakwah yang paling efektif daripada sekedar ceramah. Bahkan walaupun kita bisa ceramah dengan ceramah yang kuat terus, yang menarik, tapi kalau setelah itu akhlak kita tidak menunjukkan sunnah Rasul, cara bergaul kita tidak menunjukkan sunnah Rasul, perilaku kita sehari-hari tidak menunjukkan sunnah Rasul. Perilaku kita ini akan menjadi penghalang diterimanya dakwah kita. Dalam dengan menunjukkan Alallahi atas Allah Biilmika dengan ilmumu Wasantika dan perilakumu Wa amalika dan amalanmu Tunjukkan lingkunganmu masyarakatmu, saudaramu, keluargamu, temanmu pada apa? agama Allah, syariat Allah. Apa medianya? Yang pertama adalah dengan ilmu. Nah, dengan ilmu. Yang kedua dengan apa? Perilakumu. Yang ketiga dengan apa? Pengamalanmu. Perilakumu baik, pengamalanmu baik, ibadahmu tertib, itu akan menjadi apa? dakwah. Mutahalian dengan memiliki adab atau menjadikan adab atau menghiasi diri birrajulah atau birrujulah dengan sifat yang jantan. Sifat yang jantan yang seperti apa? Berani menyampaikan kebenaran, berani dalam dakwah, berani tidak cengeng, tidak lemah itu namanya sifat yang jannah pada calon-calon dai oleh itu sifatnya harus dia harus punya sifat yang pemberani dalam hal apa sih itu berani menyampaikan dakwahnya kadang-kadang ada tuntutan-tuntutan yang lebih berat dari itu atau lebih sulit dipraktekkan apa itu berani mengakui kesalahan kalau dia salah berani minta maaf kalau dia salah jadi sifat yang jantan wasal penting. dan perilaku atau kepribadian yang baik. Wa milaku dalika dan yang menjaga semua itu adalah khasyiatullah takut kepada Allah yang bisa menjaga kita bisa selalu berperilaku seperti itu adalah apa? takut kepada Allah kalau dalam diri ada takut kepada Allah Yang begitu tadi mudah Walihada dan karena itulah Kala berkata siapa al imam Ahmad Imam Ahmad rahimahullah ta'ala Aslul ilmi asalnya ilmu Pangkalnya ilmu Sumbernya ilmu adalah Khosyatullahi ta'ala takut kepada Allah Ta'ala yang maha itu. karena itulah Imam Ahmad mengatakan sumbernya ilmu adalah khasyatullah takut kepada Allah orang yang memiliki khasyah atau takut kepada Allah maka dia akan mudah untuk mendapatkan ilmu nah akan mudah mendapatkan ilmu dan ilmunya akan manfaat apabila dia memiliki apa apa nah, sifat yang apa khusyah nah, khusyah sifat yang takut kepada kepada Allah karena tujuan daripada ilmu adalah itu di antara ilmu dan khusyah seperti itu kalau kita punya rasa takut kepada Allah nah, nah takutnya pada Allah tinggi maka ilmu akan menjadi dapat Sementara kita mencari ilmu tujuannya untuk apa? Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Seperti halnya orang yang mengamalkan ilmunya, nah Allah akan memberi dia rezeki ilmu yang belum dia ketahui. Mengamalkan ilmu itu akan membukakan pintunya ilmu buat kita. Sementara kita cari ilmu juga untuk diamalkan, Untuk diamalkan. Tujuannya kita cari ilmu adalah untuk, untuk diamalkan. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Al-alimu man amila bi ilmi. Orang yang alim adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Gimana itu maksudnya? Apakah orang yang tidak mengamalkan ilmunya, orang yang ilmunya banyak, itu tidak cukup dikatakan sebagai alim? Bukankah maknanya alim adalah orang yang berilmu? Maksudnya apa? Maksud firmannya Ibnu Mas'ud adalah orang alim yang sesungguhnya, orang alim yang manfaat ilmunya, orang alim yang dijanjikan mendapatkan kefadalan-kefadalan seperti yang disebutkan dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Jadi bukan berarti namanya orang dari kata-kata yang bermaksud itu dikatakan namanya orang alim itu walaupun ilmunya sedikit tapi yang penting dia bisa mengamalkan itu namanya orang yang alim bukan begitu ya kalau nggak berilmu namanya bukan orang alim gitu ya dan jangan keliru jadi maksudnya ucapan bermaksud itu adalah orang alim yang sesungguhnya yang manfaat ilmunya yang dijanjikan kepadalan adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kenapa? Karena tujuan ilmu adalah Ah,